Kemudian tanda nasab yang ketiga adalah kasrah yang ini dijumpai untuk jamak mu'anat salim. Ra'aitul mumarridati. Aku melihat para perawat perempuan. Kehakatnya mumarridati kasrah. Kemudian berikutnya adalah alif ini dijumpai pada asmaul khamsah syahatu akhokah aku menyaksikan dan atau melihat saudaramu. Akhoka termasuk asmaul khamsa Catatan fathah disebut tanda nasab asli. Tanda nasab pokok. Sedangkan tanda-tanda yang lain disebut tanda-tanda nasab cabang. Untuk isim mu'tal akhir yang mutal akhirnya dengan alif sama dengan apa? Isim sama dengan apa? Isim maksu. E, eh, contohnya Fata dan Mustafa, seorang pemuda, seorang remaja, Mustafa manusia pilihan dibaca nasab dengan fathah muqaddarah ala akhirihi pada huruf terakhirnya yaitu pada alif lita'adzuri nutqiha karena tidak mungkin fathah tersebut diucapkan. Ta'adzur maknanya mustahil. Sedangkan isim mu'tal akhir dengan ya alif isim bangkus dibaca apa? Nasabnya dengan apa? Fatah apa? Fatah apa? Zahirah apa muqaddarah? Zahirah. ingat di sini nggak dibahas. Karena isim mangkus, qabin, itu qabian. Maka dengan fathah zahirah, fathah zahirah telah eh, berarti masuk dalam tadi eh, tanda fathah untuk mufrad dan jamak takdir maka tidak dibahas di catatan. Kemudian eh, kondisi-kondisi uh, isim dibaca nasab. Isim dibaca nasab dalam 11 kondisi. Ini yang paling banyak. Maka kondisi yang paling banyak itu nasab dibandingkan rofa dan uh, ja. Yang paling sedikit jah. menjadi khobar ketika menjadi khobar karena isim ina makul bihi makul mutlak makul li ajli disebut juga makul min ajli makul ma'ah makul fihi itulah doab zaman dan makan hal mustasna munada dan tamyiz kadzalika demikian pula isim depannya nasab ketika dia menjadi tapi untuk isim mansub. Dia menjadi e, naat, taukid atau yang lain. Yang pertama khobar kana. Khobar kana adalah semua khobar mubtada yang kemasukan kana atau salah satu saudaranya. Kana al-muallimu hadirah Pak guru telah datang. Hadira khobar kana mansub dengan fathah. Asbal ilmu muntashira. Kemarin dalam pertemuan-pertemuan yang lewat kita sampaikan dan kita bahas maksudnya asbaha dola bata itu terkadang menunjukkan waktu dan terkadang tidak menunjukkan waktu namun bermakna adalah soro apa makna yang tepat untuk asbah di sini menunjukkan waktu pagi ataukah bermakna soro apa jawabnya soro asbah al ilmu muntasira ya. Bimana al ilmu muntasira Jadilah ilmu ya, Itu tersebar luas Artinya sebelumnya tidak tersebar luas. Nah tersebar luasnya ilmu ini enggak uh, tidak tidak di waktu pagi. Uh, semalam belum tersebar, tiba-tiba paginya sudah tersebar, gitu. Tidak kan? Dan tidak mungkin kita maknai dengan asbah dalam artian di waktu pagi. Dalam kutatu adilina Nah, dhalla di sini menunjukkan makna waktu tetap di sara. Nah, sara. Dhalla al-qudatu adilin ay sara al-qudatu adilin jadilah para hakim itu orang-orang yang adil. Artinya ya, sebelumnya enggak adil. Sebelumnya enggak adil. Ajilin khobar dhalla mansub dengan ya karena dia jamak mudzakkar karsali. Kemudian khobar kana bentuknya boleh jadi adalah isim dhahir, boleh jadi sibul jumlah yaitu dharaf atau jar dan majrur. Contohnya asbah zillu fawqal azhari. Ini asbah di sini waktu pagi atau bimana sara? Nah, Adil bayang-bayang Fokal Azhar eh, di atas uh, bunga. nah, Waktu pagi. mungkin kita maknai di waktu pagi, mungkin juga kita maknai so, Jadilah bayang-bayang uh, bisa lebih cenderung maknanya so, Kalau di waktu pagi bayang-bayang di atas uh, di atas bunga, berarti malam bayang-bayang di mana? Malam malam nggak ada bayang-bayang malam dan beda ah, bayang bayang. Kalau kalimatnya ah, di waktu pagi muncullah bayang-bayang. Sebelumnya malam tidak ada bayang-bayang. Tapi kalau kalimatnya semacam ini, saya lebih tentu untuk memaknai e, asbab di sini dengan makna sorong maka semula bayang-bayang eh, soal itu dimana takwil ada perubahan semula bayang-bayang tidak mengenai eh, bunga ya, taman bunga eh, kemudian setelah itu geser kemudian mengenai taman bunga sehingga kita katakan bayang-bayang itu berada di atas bunga-bunga uh, bunga -bunga. semula atau sebelumnya tidak demikian Fakal azal sebelum jumlah berupa dharab dan mutab ilaih statusnya khobar asbaha. Ashal samaku fi syabakati apa adha di sini? Waktu duha atau mana sorok? Samaku ikan bisa berkati jaring saya lebih cenderung memaknai hadis ini gimana soro Jadilah ikan itu terperangkap jaring semula belum. bisa Bisyabakah jarum majrub kobar adha. Boleh jadi kobar karena berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Karena syita'u barduhu syajidun Musim dingin itu dinginnya sangatlah dingin. Bardu syadidun jumlah ismiyah khobar Isim kanannya syita, khobar kanannya barduhu syadidun. Manfakal hazinu yakdi Orang yang sedih itu terus menerus menangis. Ya pergi jumlah fi'liyah khobarnya manfakal. Kemudian ya justru dibolehkan takdimu khobar e, takdimu khobar ikana khobar kana diletakkan di depan jika khobar mufasibul jumlah dan isimnya isim kana adalah ma'rifah. Ya, sebagaimana kaidah dalam mubtada dan khobar. Jika isimnya ma'rifah maka cuma boleh tidak wajib asbah fi fi hiratin al-kaslanu wal muhmilu asbah di sini juga bermakna sorok asbah fi hiratin jadilah dalam kebingungan siapa al-kaslanu orang yang pemalas wal muhmilu dan orang yang kurang kurang dan tidak memiliki perhatian mahasiswa yang malas nah, e, ditumpuk-tumpuk e, tugasnya akhirnya e, bingung semuanya belum ada yang selesai Maka dia mu'min tidak perhatian dengan tugasnya Dengan apa yang menjadi kewajibannya Akhirnya kewajiban tertumpuk Di saat harusnya semuanya harus diselesaikan semua Akhirnya bingung Fi hawa tanjar majruh khobar kana muqaddam kaslan isim asbaha muakhar muhmil atau kepada isim asbaha. Yajib wajib mendahulukan khobar kana meletakkan khobar kana di depan jika khobar kana berupa sibul jumlah dan isim kana adalah nakirah sama persis dalam kaidah dalam mubtada dan khobar. Karena fil kubi ma'un di gelas itu terdapat air. Fil kub khobar kana karena isimnya adalah ma'un merupakan isim nakirah sehingga wajib di depan dan isim kana wajib di belakang. Kasiran mas seringkali kana dan isimnya dibuang dan yang tersisa tinggal khobarnya. Ini terjadi setelah in dan setelah lau. Contohnya fakila makila in sitakon wa in kadiban. Telah dikatakan apa yang dikatakan boleh jadi benar, boleh jadi bohong. Maknanya ingkan al makulu sitakon wa ingkan al makulu kadiban. Boleh jadi hal yang dikatakan itu benar dan boleh jadi hal yang dikatakan itu dusta. Kanannya dibuang, isim kanan dibuang, yang tersisa tinggal kubah kanan. Uridu minka walau kalimatan wahidatan Aku ingin darimu, aku ingin jawaban darimu meskipun hanya satu patah kata. Artinya walau karena kalimat kalimatan wahidatan rot di sini bukan bantahan. rot di sini artinya jawaban, tanggapan, respon atau terjemah yang semisal. Ya. Uridu minka, aku ingin jawaban darimu, mes, walau karena meskipun jawaban dan respon tersebut cuma satu patah kata. Tapi jangan diem kayak gitu. Ngomonglah. Ini diterima atau tidak? Kalau, kalau uridu minki. <laughs> Nah. jangan gantung kayak gitu, nggak jelas. Cuma diam saja. Ini diterima atau tidak? Nah. Ya di sini walau kalimatan wahidatan ini uh, walau kalimatan wahidatan di sini kanannya dibuang dan isim kana juga dibuang dan yang tersisa adalah khobar kana. Catatan, idza dakhalat huruf nafi jika huruf-huruf yang maknanya tidak yaitu in nafiyah mana dia la dia, jika juga lata yang mananya adalah nabi, semuanya mananya tidak. Ya, maka in itu bisa jadi syartiyah. Ya, bisa jadi artinya jika ya, hak hak, jika anda pergi aku pun pergi maka ini in syartiyah. Ada juga in nafiyah. In artinya tidak. Demikian juga ma, ma itu banyak. Eh, ada ma istifhamiyah. Eh, eh. Ma ma'aka apa yang bersamamu apa yang kau bawa kau bawa engkau membawa barang apa mamaka atau ma bisa jadi ma eh, ma mausuliyah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard eh, lillahi eh, ma fis samawati Namanya ma, ma mausuliyah Ya, ma mausuliyah adalah ma yang ma, e, bisa diganti dengan allabi tanpa merusak makna. lagi fis samawati. Semua yang di langit adalah milik Allah. Kemudian ada e, ma ma masdaria ya, di contoh yang telah kita bahas apa? Ma ma apa? ma. Namanya mas, masdariyah. Dan ada manafiyah. Setelah kita bahas manfaka, mazala, itu namanya apa? Manafiyah. dan lata. Jika huruf-huruf ini yang maknanya adalah nafiyah masuk pada mubtada dan khobar, fa innaha maka huruf-huruf di atas beramal sebagaimana amalnya laisa artinya termasuk saudaranya Kana. Artinya merupakan merupakan merofakkan mubtada menasabkan khubar. Namun e, dia beramal dengan amalnya Laisa, artinya beramal sebagaimana amalnya Kana dengan syarat isimnya di depannya khubar. Kemudian Nabi makna nafi yang dikandung oleh al-adatu alat-alat tersebut yaitu huruf nafi bahkan itu tetap masih bermakna nabi lam yang taktik tidak batal ya, bi illa dengan adanya illa ya nabi itu jika ketemu dengan illa itu manafinya jadinya batal maknanya sudah tidak lagi nafi wa ma jinna wal insa illa liya'buduni kita laku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ma di sini sudah tidak lagi maknanya ma. Ya, makna makna ma makna nabi yang ada dalam ma itu sudah batal. Kenapa? Karena ada ilah. Karena jika ma itu bergandengan dengan ilah, maka maknanya hasar. Dia jadi satu kesatuan, jadi hasar bermakna hanya kuciptakan jin dan manusia hanya untuk supaya mereka beribadah kepadaku. Malah usunu mani'atan, mani'atan tidaklah benteng-benteng itu. Usun jamak dari apa? Mufradnya apa? Apa? hisnul ada hisnul muslim. Hisnul mani akan melindungi. Tidaklah benteng-benteng itu melindungi. Ma harfu nafi beramal dengan amalnya laisa Dan khusun adalah istimewa, marfu dengan doma. Mani atan ma mansub dengan fathah. Wa yustarat dan disyaratkan di amalillah la itu beramal dengan amalnya laisa di samping syarat yang telah lewat ada syarat yang kedua itu hendaknya isim dan khobar la nakirah. Khusus untuk la. Itu syaratnya ditambahi isim dan khobarnya dua-duanya nakirah. La syari'un musdahaman jalan raya itu tidaklah padat pulunggar tidak padat berarti longgar La harfu nafi beramal dengan amalnya laisa, syari isim la, marfu dengan doma, ya, musdahaman, khobar la, mansub dengan fathah. Lata adalah la nafiyah cuma ketambahan tak taknis maftuhah. Ya, tak tanisnya bukan marfutoh, namun maftuhah. Tak yang terbuka tidak terikat. Wal kasir dan yang banyak dalam bahasa Arab, lisan di sini artinya lughah. Karena lisan itu punya dua makna. Pertama lidah dan yang kedua lughah. Wal kasir fil lisanil Arab yang banyak dalam bahasanya orang Arab adalah membuang isim lata dan yang tersisa tinggal kubarnya. Contohnya lata saat nadmin maknanya lata sa'atu saat nadmin tidaklah saat ini waktu ini waktu penyesalan artinya penyesalan waktu ini sia-sia kalau misalnya kemarin sebelum mati itu manfaat obat berarti menyesal setelah mati eh, kapok namun setelah mati eh, ini sudah tidak lagi waktu untuk menyesal artinya tidak manfaat kemudian isimina isim adalah semua mubtada yang kemasukan ina atau salah satu saudaranya inal bab maftuhun Sesungguhnya pintu itu terbuka. Ba isim ina masuk dengan fathah. Ka'annal ini ya. seakan-akan dua perawat yang baik itu malakani ya. bagikan dua orang malaikat dalam halamannya baiknya uh, eh, ini isim ka'ana mansub dengan ya karena dia musanna laisal amilina muhaqqikuna ahdafal intaji andai para buruh itu merealisasikan target produksi ahda jamak dari hatfun artinya target. Tujuan, sasaran atau terjemah yang semisal. Artinya apa? Target produksi perusahaan tercapai? Tidak tercapai. Sehingga berandai-andai. Al-amilin isim laita mansub dengan ya karena dia jamak mudakar salim dalam menimbang bahasanya isim inna asalnya adalah mubtada yang kemasukan inna atau saudara-saudaranya maka isim inna itu bentuknya sebagaimana bentuk mubtada bisa jadi isim mu'rab bisa jadi isim mabni berupa domir isim isara isim musul atau yang lain alif lam kha itu dibaca ila akhir singkatan ila akhirihi dan seterusnya. Innaka karimun contoh isim inna berupa domir. Innaka karimun sehingga engkau adalah orang yang mulia. Ka adalah domir mabni mahalnya nasab isim inna. Contoh ayat Innal ladhina yunajunaka min wara'il hujurati aktarum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari belakang, dari balik, hujurat, e, kamar-kamar, yaitu rumah-rumah istri-istri Nabi, Aksar mayoritas mereka adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal pikiran dengan baik. Bahwa di sini bermakna amama, Waro'a di sini artinya amama. Ya, waro'a itu kadang maknanya kholfa, kadang maknanya amama. Ya. Al-qittu al-babi kucing itu dibalik di belakang pintu. Nah ini waro'a di sini bermakna Kholfa. Sedangkan terkadang bahwa itu gimana amama. Contohnya dalam ayat ini. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang atau e, berbicara e, membicarakan tentang orang-orang Arab Badui yang berdiri ada ya, ketika mereka ada palu e, ingin ketemu Nabi, ingin menyampaikan sesuatu atau meminta sesuatu, mereka berdiri di depan pintu rumah Nabi. Nabi di rumahnya siapa? rumahnya Hafsah misalnya. Maka mereka datang depan pintu uh, rumahnya Nabi dan teriak Muhammad, Muhammad, nah, keluar, keluar, Muhammad. Nah, maka turunlah ayat ini. Inaladina inatuna kami warai aksar aksarum ya yahtilun. Gak sopan enggak Ketok pintu baik-baik. Assalamualaikum. Nah, Bisa ketemu dengan Nabi apa tidak? Enggak, mau depan itu teriak Muhammad Muhammad sudah manggilnya uh, enggak uh, Nabi uh, manggilnya jangkar lagi uh, nama Muhammad Muhammad keluar saya ada perlu uh, minta tunggu di sini sehingga wawa di sini maknanya apa? Ya. Wawa al hujuat bermakna wawa al bait ya, di belakang rumah artinya di dapur itu Toh wawa ada sih bermakna amama. Bermakna amama. Amama al-bayt. Amama al-hujurat ay eh, amama al-fujud. orang-orang Badui, orang-orang Arab yang manggil-manggil dirimu di depan rumah rumah-rumah istrimu, bunda ya tidur mayoritas mereka tidak berakal. Contoh yang lain wara'a Abimana amama satu surat kahfi. Tapi wawaihim malikun ya'khudhu kulla safinatin ghosba. Ya. Khidir menjelaskan kenapa uh, dia usah perahu. Uh, Khidir mengatakan ni wara'ihim. Ni wara'ihim artinya amamahum. Di sana di depan mereka ya, perahu ini sedang mau jalan ke satu tempat mewaraihin arti amamahum di depan mereka malikun ada seorang raja yang akan menyita secara paksa semua perahu yang masih kondisinya baik dan layak e, nampak baik ya, tidak cacat maka aku buat cacat supaya sampai sana perahu ini tidak dirampas sang raja Al-Adina isim ina mabni mahalnya nasab. Ina hada amalu nabika. Inilah harapan kami pada dirimu. Jangan, tolong jangan kecewakan kami. Hada isim isara mabni mahalnya nasab isim inna. Kemudian di antara saudara ina adalah la yang namanya nafiyah lil jinsi yang ini agak berbeda dengan la yang tadi kita bahas yang sekedar la nabi. Yang, uh, la nabi al jinsi yang dimaksud dengan la ini meniadakan jenis maknanya adalah la ini meniadakan khobar dari semua anggota jenis isim isimnya. Wahia maka la nafiyalil jinsi dengan penjelasan di atas berbeda dengan huruf nafila Allah yufitu adatan yang biasanya cuma memberi faedah meniadakan satu atau lebih dari satu dan tidak meniadakan keseluruhan. Ya, jenis di sini maknanya keseluruhan. Meniadakan jenis artinya meniadakan keseluruhan. Dan la'ana fi'alil jinsi tidaklah beramal dengan amalnya yang ilah, ilah idha tawafarat, kecuali jika terpenuhi tiga syarat. Pertama isimnya nakirah, kemudian isimlah bersambung dengan la secara langsung, tidak terpisah dengan satupun pemisah. Kemudian eh, la tersebut tidaklah berdanding dengan huruf jer Maka jika terpenuhi tiga syarat ini, maka lah itu beramal dengan amalnya inna. Namun ada rincian tentang isim lah Apakah mansub ataukah e, yaitu mansub ataukah mabni ada rinciannya. Yang pertama, isim lah itu mansub. Kapan? Jika isim lah mudoh atau syabih bil mudoh. Eh, di samping ada istilah sibul jumlah, maka ada istilah sibul mudah. Ya, sibul mudah. Contoh mudah, la fa'ila khairin makruhun, tidak ada pelaku kebaikan yang dibenci. Fa'ila khairin itu makna urfinya adalah dermawan makna bahasa ya, semua pelaku kebaikan sebut fa'ilu khairin tapi makna urfi artinya adalah dermawan tidak ada orang yang benci dengan orang yang dermawan mau benci nggak jadi karena sudah dikasih duit fa'il uh, fa'il khairin fa'il isim la mansub dengan fathah karena dia mudhaf mutaf ilahnya khairin. Contoh sibul mudhaf. Lapali anjabalan bohirun. Tidak ada pendaki gunung yang kelihatan. Orian isimlah mansub dengan fathah karena dia sibih mudhaf. Nah, apa itu sibih mudhaf? Perhatikan garis bawahi Syafi bin mudhaf maknanya adalah isim nakirah ittasala bihi syai'un yutammimu ma'nahu. Isim nakirah yang bersambung dengan sesuatu yang lain yang sesuatu yang lain tadi menyempurnakan makna si, uh, makna isim nakirah. Dan isim yang bersambung dengan isim nakirah itu biasanya adalah fa'ilnya si nakirah ataukah maf'ul bihnya si nakirah. Contohnya di sini, tarian jabalan. Jabalan adalah maf'ul bih untuk talian. Dan talian adalah isim fa'il ya'malu amala fi'lihi. Isim fa'il yang beramal sebagaimana amal fi'ilnya sehingga dia punya maf'ulun bihi. Kemudian ini yang dibaca yang isim la yang statusnya mansub. Yang kedua adalah isim la itu mabni. Namun mabninya ala mayun sabu alaihi sesuai dengan tanda nasabnya seandainya dia mukob. Sebenarnya sama aja dengan mansub gitu ya. Cuma dibuat mutar. Eh, sebenarnya sama dengan mansub namun cuma dibuat agak mutar. Mabni namun mabninya adalah sesuai dengan tanda nasobnya. Manakala isim la tersebut lamnya pun mudofan bukan mudof dan bukan sibih mudof. La rajula bidari. Rajula isim la mabni alal fathi. Mabni alal fatah. Mahalnya nasab. Karena di isim mufrad, isim mufrad tanda eh, tanda nasabnya fathah. Maka la rajula bidari kalau musanna maka la rojulaini fitari. Kata tanda nasab untuk musanna ya. Maka la rojulaini fitari. Kalau mudzakkar salim maka juga ya juga la muslimin la, la muslimina tidak tidak ada muslimin di rumah itu. Contoh yang lain adalah haula wala quwata illa billah. Haula isim la mabni alal fatah mahalnya nasab quwata maktub kepada haula juga mabni alal fatah eh, mahalnya adalah nasab. Kenapa mahalnya nasab? Jadi apa isim isim la. La falahina mutahawinuna tidaklah tidak ada para petani yang ya, mutahawinun ya meremehkan namun semuanya apa mujidun adalah orang-orang yang rajin dan perhatian kalau nggak rajin dan perhatian namun meremehkan ya, gagal panen kalau mau panen ya harus rajin Falahin isim lam mabni alal ya. Kenapa mabuni alalia karena ia ya adalah tanda nasabnya jamak mudakar salim dan falahin adalah jamak mudakar salim. Tetapi dikatakan emak beni sesuai dengan tanda nasabnya masing-masing. Catatan, jika karena ismula ma'rifatan jika isemla itu makrifat, maka uh, amaluha maka ditiadakanlah fungsinya karena tadi syarat beramalnya la nabi al adalah isimnya nakirah walazima dan wajib tikrohuha mengulang La. Lal kaumu kaumi wala. Ini lanya dinampakkan lagi. Tidak boleh lal kaumu kaumi wal a'wanu a'wani. Tidak boleh. Namun lanya harus dimunculkan lagi. Kaum tersebut bukalah kaumku dan para penolong itu bukalah para penolongku. maka di sini harus nafiin dan dia tidak beramal. Kenapa? Karena isim setelahnya ma'rifat sehingga al kaumu itu mubtada dan kaumi khobar mubtada dan bukan khobar kemudian jika masuk kepada la huruf jer maka jarama mabadaha maka huruf jar tersebut menjerkan isim setelah la dan jadilah la di sini adalah zaidah tambahan iya. tambahan dari sisi i'rab iya. namun apakah tambahan dari sisi makna tidak tetap mengandung makna yaitu apa limujarad bin nabi semata-mata memberikan makna tidak Maka zaidahnya zaidah dari sisi i'ra. Yataqaddamul jundiyu bila khaufin. Ya, e, tentara itu maju tanpa rasa takut. Ya. E, lah di sini zaidah dari sisi i'ra. Tidak zaidah dari sisi makna. Zaika itu tambahan artinya apa? Tidak punya fungsi. Ya, tidak punya fungsi. Ya, tidak punya fungsi ya, di sini adalah tidak punya fungsi dari sisi i'rab. Ya, dari sisi i'rab dia tidak punya fungsi, tidak punya kedudukan. Namun dari sisi makna tetap berfungsi. Karena seandainya Allah itu dibuang, maknanya beda. Seandainya adalah ya taqaddamul jundiyu bi khaufin itu beda dengan ya taqaddamul jundiyu bila khaufin itu maknanya beda maka tambahan alias tidak berfungsi di sini tambahan dan tidak memiliki fungsi dari sudut pandang i'rab dan bukan dari sudut pandang makna karena kaidah dalam bahasa Arab ziyadatul mabani ziyadatul ma'ani. Ziyadatul maani adanya tambahan huruf. Itu adalah ziyadatul ma'ani menyebabkan bertambahnya makna. Kemudian isaf idafa fasala bainala wa ismiha atau idha fusila bainala wa ismiha bi fasilin ulbiya amaluha jika dipisahkan antara la dan isimnya dengan pemisah apapun maka la tidak beramal contohnya firman Allah tentang khamar surga la fiha gaulun tidak ada fiha dalam khamar surga khaulun memabukkan sifat memabukkan Makalah harfun nafi fi hajar majrur khobar muqaddam qaulun mubtada muakhar. Kita sebut mubtada muakhar bukan isim la Kenapa? Karena is, e, di sini tidak bersambung langsung dengan la. Dia baru menjadi isim la kalau bunyinya apa? La gaula fiha. Maka ketika la itu bersambung dengan isimnya, tidak bersambung, tidak bersambung langsung dengan isimnya, maka la tidak beramal. Kalau la tidak beramal, maka tidak tidak menjadi isim la, namun jadinya mubtada. Maka golun mubtada muakhar marfu dengan domah. Dan dal, ya justru diperbolehkan membuang kubarlah nafialil jinsi jika bisa dipahami dari konteks kalimat. Al-ilmu wala syaka sunnah bati Ilmu pengetahuan tidaklah diragukan adalah dasar dan pondasi kebangkitan. Maknanya al ilmu asal sunnah wala syakka fidalika. Atau al ilmu wala syakka fi dzalika Ada jumlah menyelai satu jumlah. Maka ini eh, ilmu mubtada sunnah nahdati khobar mubtada khobarnya di diselai oleh sebuah jumlah yaitu wala syakka fidalika maka jika maknanya al ilmu wala syakka fidalika sunnah nahdati maka balasak tapi dalika itu namanya dalam mahmud disebut jumlah iktirobiyah. Itu disebut jumlah jumlatun iktirobiyatun. Kalimat yang menyelai. Kalimat penye penyela. Dia menyelai satu kalimat. Tatasilu berkaitan dengan kaidah yang berkaitan dengan nana fi'alin jinsi satu ungkapan yaitu lasiana. Contohnya uhibul fakihata walasia malbutukal. Aku suka buah-buahan terutama jeruk. Nah, gimana cara baca isim setelah siaman? Isim yang yali setelah la siyama itu boleh jadi marfo, boleh jadi majrur dan boleh jadi mansub dengan syarat nakirah. Maka jika ma'rifat, maka kemungkinannya cuma dua. Marfu atau majrur. La siyamal burtuqalu atau la siyamal burtuqali. Kalau nakirah kemungkinannya jadi tiga. Kalau bukan al burtukal namun burtukal la siyama burtukalun la siyama burtukalin atau la siyama Sedangkan i'rab untuk la dan isim setelahnya kal sebagai berikut. Lanya adalah nafiah lil jinsi. Sia adalah isim la mansub dengan fathah karena dia mudhaf. Khobarnya lah mahdhuf wujuban takdirnya mau judun. utawa La siyama uh, ya, la siyama bu, uh, uh, atau kita baca ma dulu. Ma kan ada la, ada siya, ada ma. Maka ma itu memiliki tiga status, tiga kemungkinan status. pertama, ma di sini adalah zaidah, tambahan. Maka dalam kondisi ini isim setelah lasiyama ya, kalau kita katakan manya zaidah, maka isim setelah lasiyama itu majrur. Ya, artinya kita baca al la lasiyama al burtuqali karena kita anggap burtuqali di sini adalah mudhof ilainya siyam. Atau ma di sini adalah isim mausul dan dia menjadi mudhof ilahnya siya. Maka dalam kondisi ini isim yang terletak pada setelah la siyama kita baca marfu'. Maka jika kita memilih marfu' lasiam al burtukalu e, maka berarti kita jadikan manya sebagai mudhof ilahnya sia. Namun jika kita bacanya lasiam al burtukali maka berarti kita memilih manya adalah zaidah burtukalinya mudhof ilahnya untuk sia. Maka burtukalu dan burtukal di sini kita anggap kobar mubtadaknya dibuang, takdirnya huwa. La siyama wal burtuqalu. Kemudian setat, kemungkinan status yang ketiga untuk ma adalah isman Ma di sini adalah kita anggap isim, bukan isim mausul, cuma isim saja. Isim mufrad atau apa? Isim mufrad lah. kita anggap ma ini isim mufrad. Maka ada ma isim mufrad ya. Nah, maka ma di sini kita anggap isim dan dia adalah pun ilaih untuk siya Maka dalam kondisi ini isim yang terletak setelah lasiama kita baca mansub sebagai tamyiz maka burtukolan ini bisa demikian kalau isim setelah lasiama adalah nakirah Itu cara baca lasiyama dan isim setelahnya. Kemudian makul bihi. al makul bihi makul bihi adalah isim yang dibaca mansub menunjukkan man waqa'a alaihi fi'lul fa'il, orang yang jadi sasaran perbuatan yang fa'il. Wala tataghayyar ma'ahu suratul fi'li dan tidaklah berubah bersamanya ya, bentuk fi'il. Yatlubul aqilul ilma orang yang berakal sempurna akan mencari ilmu. Ilma maqbul bi mansub dengan fathah. Tukarimu daulatul mutafawiqina negara memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berprestasi. Mutafariqin makul bi mansub dengan ya karena dia jamak mudzakkar salim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Contoh ayat Al-Qur'an. Dan Allah menghalalkan semua bentuk jual beli dan mengharamkan semua bentuk riba. Al-bai' maf'ul bih mansub dibaca dengan fathah. Riba maf'ul bihi juga mansub dengan fathah. Namun fathahnya muqaddarah. Kenapa fathah muqaddarah? Karena dia isim apa? Maksur. Kalau dia ada maf'ul bih maf'ul bih terkadang lebih dari satu. Ya ta'addad. Ya, berbilang sama dengan lebih dari satu. Jika fi'ilnya adalah fi'il-fi'il yang menasabkan lebih dari satu maf'ul. Dan fi'il yang menasabkan lebih dari satu maf'ul B itu ada dua macam. Pertama adalah af'aludhan. fi'il-fi'il yang semua maknanya adalah prasangka dan praduga zona menyangka atau menduga khola sama menyangka atau menduga hasiba eh, eh, artinya ya juga menyangka eh, eh, juga artinya menyangka dan mengira Namun za'ama itu punya dua makna, bisa menyangka atau mengira dan persangkaan dan perkiraannya itu keliru. Za'ama ladina kafaru alla yubu'atu Orang kafir menyangka kalau mereka tidak akan dibangkitkan dan itu persangkaan yang keliru. Namun terkadang za'ama itu maknanya adalah uh, tayakona yakin di sebagian kalimat zama itu maknanya yakin. Namun ini ya tidak banyak ada yang paling sering zama itu maknanya adalah hasibah. Jala ya jala di sini maknanya juga prasangka bukan menjadikan ya, bukan apa mulai kita sudah dapatkan makna jala belum ini Ja'ala uh, eh, kemarin termasuk af'alu suruh. Ya, af'alu suruh. Maka ja'ala bimana bada'a. Sekarang kita jumpai ada ja'ala bimakna dhanna. Dan ada lagi ja'ala bimakna khalaqa. Jadi ja'ala di makna kholaqa. Jika ja'ala itu makul b cuma satu. Maka maknanya khalaqa. Wa ja'ala dhulumati wan nura. Contoh ayat Al-Quran. Wa ja'ala Allahu an-nura Wa ja'alallahu nura. Artinya wa khalaqallahu nura. Dan Allah menciptakan cahaya. Ha di sini juga maknanya adalah sangkala, berprasangkala. Kemudian afal yakin. Fil-fil ini mengandung muatan makna yakin. Meskipun boleh jadi terjemahnya uh, uh, kita tidak terjemahkan yakin, namun mengandung makna yakin. Roa dia ber, uh, melihat uh, atau berpandangan, maknanya yakin. kalimat mengetahui mengandung makna yakin alfa alfa bermakna wajada menjumpai alfaina alaihi abaana kami jumpai semacam inilah nenek moyang kami menjumpai yakin dia nggak nggak ragu dia jumpai nenek moyangnya seperti itu artinya dia yakin dia seperti itulah nenek moyangnya Taala bimakna ilam ketahuilah yakinilah ini mengandung mana yakin kemudian afalu tah, tahwin fiil-fiil yang mengandung mana mengubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain sayyara kalau sara itu menjadi sayyara menjadikan yang namanya menjadikan ya, mengubah dari satu bentuk bentuk yang lain. Hawala mengubah, ja'ala menjadikan, ya, maka uh, Sayyara an najaru al-khasaba baban tukang kayu itu sayara menjadikan al khasaba kayu baban menjadi daun pintu. Hawala hawala an najarul khashaba baban atau ja'ala. Ja'ala an najaru al-khasaba baban. Mengubah bentuk semula bentuk kayu gelondongan jadi daun pintu. Radda mengembalikan, mengembalikan dari bentuk ini ke bentuk itu. kota menjadikan. kota itu mengandung makna tahwil. Itakhotuhu sahiba. Aku menjadikan dia kawan. Sebelumnya bukan kawan. Maka di sini ada tahwil perubahan keadaan. Sebelumnya bukan kawan, ya, dekat, tuh sodikon hamiman. Aku menjadikan dia kawan dekatku. Sebelumnya kawan biasa. Jadi ada apa? Ada tahwil, ada perubahan dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Takhidah sama dengan itakhodah. Nah ja'ala itu jika punya dua maf'ul maka dia bimakna tahwil. Iya. Kalau ja'ala itu maf'ul punya satu bimakna khalaqa. Donantu jula iman. Aku kira orang itu tidur. Kenapa? Karena matanya terpejam. Boleh jadi tidak tidur. Merenung sambil mam, Nah. Ya. jula makul bi awal mansub dengan fathah. Naim makul bi sanin mansub dengan fathah. Aslinya ar-rajulu naimun dan dimaksud dimasuki donantu. Maka dona di sini memiliki dua makul bi yang aslinya mubtada dan khobar. Kalau itu Muhammad dan akhoka, aku kira Muhammad itu saudaramu. Aslinya Muhammadun akhuka. Dimasuki khaltu maka jadi dimasuki kolam jadi khaltu Muhammad dan akhoka. Maka kolam memiliki dua makhluk b. aslinya mubtada dan khobar. Muhammad dan makhluk b awal maksud dengan fathah Ahoka maful bitanin mansub dengan alif karena asmaul khomsah. Wajah sa'ir tariqa wa aron. Orang yang melakukan perjalanan itu menjumpai jalannya sukar dilalui. Menjumpai. Ini eh, mengandung yata doman, yakin. Yakin kan kalau jalannya memang sukar dilalui. Gimana tidak yakin yang dia jumpai. dalam masjid. Ta'allamil hayata jihadan. Yakinilah, sadarilah, camkanlah. Hidup adalah perjuangan. Al-hayat maful bih. Aslinya al-hayatu jihadun. Al-hayat maful bi awal mansub dengan fathah. Jihad maful bisani mansub dengan fathah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila dan uh, Allah menjadikan Ibrahim sebagai uh, kekasihnya yang yang paling dicintai. Sebelumnya tidak, maka di sini mengandung mana tahwil. Ibrahim maful bi awal mansub dengan fathah, Khalil maful bi tanin mansub dengan fathah. Yang kedua adalah fiil-fiil yang menasubkan dua maful bi namun aslinya dua maf'ul tersebut bukalah mubtada dan khobar. Di antara fiil-fiil tersebut adalah kasa dan albasa maknanya sama memberi pakaian. Atau manaha maknanya sama memberi. Sa'ala dan mana'a. Sa'ala meminta, mana'a menghalangi. Contohnya albasa rabiul arda hulatan zahiyatan. Musim semi itu memberikan pakaian untuk bumi, untuk permukaan bumi, hulatan pakaian zahiyatan yang berkilau. Yang bercahaya. Al-Ardu maful di awal mansub dengan fathah Hulatan mansub bitanin mansub dengan fathah. Zahiyatan naat untuk maf'ul bihi tani mansub dengan fathah. Maka fi'il yang fiil yang menasabkan lebih dari satu maf'ul itu ada dua macam. Ada fi'il-fi'il yang menasabkan dua maf'ul dan aslinya mubtada dan khobar dan ada fiil yang menasabkan dua maf'ul dan dua maf'ul tersebut aslinya bukanlah mubtada dan khobar. Kemudian maf'ul bi itu boleh jadi bentuknya isim mu'af, boleh jadi isim mabni, yeah. domir mutasil atau munfasil, isim isarah, isim mausul, ila akhir, dan seterusnya. tuka. kah domir mutasil, mabni, mahalnya nasab, maf'ul bihi. Ia butu, iya iyaka domir munfasil mabni mahnya nasab maf'ul bihi muqaddam. Yusajji'ul jumhul hadal la'iba para penonton al jumhur di sini maknanya para penonton yusaji menyemangati para penonton, atau para supporter ya, menyemangati hadal laiba pemain itu. Hadal laiba ya, hada isim isara mabni mahalnya nasab sebagai maf'ul bihi. Sedangkan laiba statusnya apa? Badal. Ya, badal uh, maf'ul bihi sehingga dia dibaca mansub. Boleh jadi maf'ul bih bentuknya adalah masdar muawal dari an dan fi'il mudoreknya atau ana plus isim dan khobarnya. Akadat suhufu Koran e, itu menegaskan anal amna pun baknya tersebut bahasanya uh, kondisi aman e, itu stabil keamanan stabil. Masdar mu'awal dari am eh, dari anak isim dan khobarnya adalah maf'ul bi. Apa takwilnya? Akadat suhufu istitabal amni. Stabilnya keamanan. Kemudian ya justru boleh maf'ul B itu di depannya fa'il. Ya jemil qatnal qallahu iya. petani itu memetik kapas. Qatna maf'ul B muqaddam mansub dengan fathah. Contoh ayat Farikon ketum wa farikon taqtulun. Sekelompok para nabi kalian dustakan wahai Bani Israel dan sekelompok para nabi kalian bantai, kalian bunuh. Farikon makul bi muqaddam mansub dengan fathah. Wajib dan wajib meletakkan maful bih di depannya fa'il jika maful bih bukan domir munfasil. ya tanah budu wa iyyaka nasta'in. Maka iyyaka ini dhamir munfasil dan jadinya jadi maf'ul b maka wajib di depan di depannya fa'il. Wa yajuzu dan boleh fi'il itu dibuang dan yang tersisa hanya maf'ul b idza fuhima jika maf'ul bih tersebut atau fi'il tersebut bisa dipahami dari kalimat kaya salah semisal, semisal ada orang yang bertanya, Man kobalta, siapakah orang yang kau temui? Lalu anda mengatakan aliyan. Maknanya, kobaltu aliyan. Maka kobaltu dibuang tidak masalah, karena kita tahu e, apa yang dibuang. Pembuangan yang nggak boleh adalah pembuangan yang membingungkan. Kalau orang yang mendengarkan itu bingung, yang baca itu bingung ini apa, tidak ah, boleh ada pembuangan. Wajib dinampakkan. Namun jika pembuangan itu bisa dimaklumi, bisa diketahui apa yang dibuat, maka boleh. Itu kaidah dalam masalah pembuangan. Kaidahnya ringkas. Pokoknya jika orang itu paham apa yang dibuang, boleh. Jika orang itu bingung, jangan ini bisa jadi begini, bisa jadi begitu, maka tidak boleh dibuang. Kemudian ke demikian pula hunaka ada beberapa ungkapan syai'atul istimali yang sering digunakan dalam ungkapan tersebut fiilnya dibuang dan yang tersisa adalah maf'ul bihi. Contohnya kalimat penyambutan Ahlan wa marhaban. Apa makna ahlan wa marhaban? Ya. Maknanya ta ahlan. Ya. Engkau datang ya, di rumah keluargamu sendiri. Maka nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu. Ya. Al baitu baituka, anggap saja rumah sendiri. Termasuk nyuci, nyuci piring sendiri ya. Anggap aja rumahmu sendiri itu bahasa Arabnya al-baitu baituka. Nah, al-baitu baituka. Anggap saja rumah sendiri. Kemudian marhaban itu maknanya ataita marhaban. Marhaban itu maknanya saatan, tempat yang lapang. Maka marhaban artinya ataita marhaban engkau menjumpai tempat yang lapang, tempat yang longgar, maka ya, ya, bersikaplah yang nyaman. Ya, kalau tempat sempit kan nggak nyaman. Dah, ini tempatnya lapar. Kemudian pada asalnya maful bihi itu terletak setelah fi'il dan fa'il. Akan tetapi ya, anal masdara masdar atau isim fa'il terkadang beramal dengan amal fi'il sehingga masing-masing dari keduanya masdar dan isim fa'il itu memiliki maf'ul bihi contohnya ana ana syakir fatlaka aku adalah orang yang berterima kasih dengan jasa dan kebaikanmu fadla maf'ul bihi jadi fadlah itu jangan di mana-mana diartikan keutamaan. Mana-mana fadl itu keutamaan. Enggak paham orang itu apa keutamaan. Nah, aku adalah orang yang berterima kasih dengan keutamaanmu. Apa itu keutamaanmu? Enggak memahamkan. Anak syakir fadlaka bahasa yang memahamkan adalah aku adalah orang yang berterima kasih dengan jasa, budi, dan kebaikanmu Fadla maf'ul bihi untuk isim fa'il. Fadla adalah maf'ul bihi untuk isim fa'il. Maka isim fa'il ini beramal dengan amal fi'ilnya. Kemudian maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah isim mansub min lafzil fi'li. Diambil dari lafadznya fi'il artinya diambil dari masdar. Masdar dalam pengertian jenis isim. Karena maf'ul mutlak itu disebut juga masdar, namun masdar sebagai jabatan kalimat. Maka masdar sebagai jabatan itu berupa masdar Bentuknya adalah, umumnya adalah masdar dalam artian nama jenis kalimat, jenis isi. Maka supaya orang itu tidak bingung antara masdar dengan masdar, maka yang baik adalah sebagaimana dilakukan oleh penulis menyebut pakai saja istilah maf'ul mutlak daripada orang itu bingung masdar dari masdar. Padahal itu adalah uh, satu hal yang berbeda. Ya. Maful mutlak disebut masdar, masdar di sini adalah nama jabatan dalam sebuah kalimat. Meskipun umumnya masdar itu berupa masdar, tapi umumnya tidak tidak semua. <laughs> Maksudnya umumnya mafulul mutlak, kebanyakan maful mutlak itu bentuknya adalah masdar. Untuk kalimatnya agak membingungkan. Umumnya masdar adalah masdar. Dan masdar di sini berbeda. Ya, masdar yang pertama artinya maf'ul mutlak. Nama jabatan dalam kalimat. Sedangkan masdar yang kedua adalah jenis isim. Umumnya maful mutlak itu berupa masdar. Maka inilah bedanya fa'il dengan isim fa'il. Tidak mesti isim fa'il itu menjadi fa'il. Tidak mesti isim fa'il itu jadi fa'il. Jadi isim fa'il jadi maf'ul b, ya kan? Ya. Dorobtu la'iban. Aku mukul seorang pemain. La'iban isim fa'il. Namun dia tidak jadi fa'il. Namun jadi apa? Maful bihi. Maka isim fa'il belum tentu jadi fa'il. Dan fa'il tidak mesti isim fa'il. Boleh jadi fa'il itu berupa isim maf'ul Ja'al madrubu, ja'al madlumu. Ja'al madlumu. Madlum apa? Isim? Maf'ul. Dia jadi fa'il. Maka fa'il, maka isim fa'il, maka fa'il itu beda dengan isim fa'il. Isim fa'il belum tentu jadi fa'il. Fa'il belum tentu berubah isim fa'il. Karena isim fa'il itu apa? Nama nama isim. Fa'il itu nama apa? Jabatan. Ada orang namanya laksamana dan dia bukan laksamana. Ya, ada orang namanya laksamana namun dia bukan laksamana. Ya. Dia bukan laksamana dalam artian apa? Jabatan dan pangkat. Ya. Namun dia, eh, namun dia laksamana dalam artian dia nama. Ada laksamana yang bukan tidak menjadi laksamana. Dan ada laksamana yang tidak bernama <laughs> Ya. Ada laksamana yang tidak bernama laksamana. Karena laksamana di sini jabatan dan pangkat dia. Ya. Namun dia bukan laksamana karena namanya bukan laksamana. Sebagian orang bingung antara fa'il dengan isim fa'il. Fa'il dengan isim fa'il jelas beda. Ya. Isim fa'il nama nama isim. Dan isim fa'il sebagai nama isim itu boleh jadi dia jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi jadi fa'il, bisa jadi jadi maf'ul Sedangkan fa'il adalah nama jabatan. Demikian juga maf'ulun bihi dengan isim maf'ul itu beda. Maf'ulun bihi itu nama jabatan dalam kalimat, isim maf'ul itu jenis isim. Maka boleh jadi maf'ul bihi nah, itu bukan berupa isim maf'ul. Dan boleh jadi isim maf'ul nah, dan tidak mesti isim maf'ul itu jadi maf'ul bihi. Isim maf'ul tidak mesti selalu menjadi maf'ulun bihi, boleh jadi jadi mubtada, boleh jadi jadi khoka boleh jadi jadi fa'il. Dan demikian juga maful, eh, maka isim maful itu belum tentu jadi eh, jadi maful bihi dan maful bihi belum tentu berupa isim maful. Maka maful bihi itu nama jabatan, nama status, nama pangkat. Ya. Sedangkan isim maful adalah ya, jenis nama jenis isim. Nah, maf'ul mutlak adalah isim mansub adalah eh, uh, yang umumnya dari bentuk masdar yudkau yang dia disebutkan tauqidihi dia yudkau disebutkan ma'ahu bersama fi'il tauqidihi untuk menguatkan si fi'il atau menjelaskan jenis fi'il atau jumlah fi'il sudah dasar hifdan. Hifdan maful mutlak fungsinya apa? Li fi'li. Mansub dengan fathah. Aku menghafal pelajaran benar-benar aku menghafalnya. Ijma'ul falahul qatna jamaan Petani itu mengumpulkan kapas benar-benar dikumpulkan. Jam'an maful mutlak fungsinya Taukid fi'il mansub dengan fathah. Sirtu sayran hasanan aku berjalan dengan cara berjalan yang baik. Tidak ugal-ugalan misalnya kalau naik kendaraan. Sayran makhul mutlak fungsinya apa? Menjelaskan jenis fi'il mansub dengan fathah. Yudafi'u sya'bu an huriyatihi rakyat, membela kemerdekaannya di faal akal sebagaimana pembelaan para pahlawan. Difa maful mutlak fungsinya menjelaskan jenis perbuatan. Perbuatan membela itu jenisnya seperti apa? Mansob dengan tanda fathah. Darabtuhu talata dorobatin. Aku memukulnya dengan tiga pukulan. Salasa makulun mutlak. Maka tadi saya katakan makul mutlak itu umumnya masdar. Tidak semuanya. Kita lihat ya di sini. Salasa apa statusnya? Makulun mutlak untuk menjelaskan bilangan, bilangan fiil mansub dengan fathah. Qad yanubu terkadang menggantikan maf'ul mutlak kata-kata yang menunjukkan pada maf'ul mutlak. Di antaranya nanti bila baik kita datangkan dua lafaz kullu dan bak dalam keadaan mudhaf kepada masdar. Ahtarimuhu kulal ihtirami. Aku mem memuliakannya dengan keseluruhan bentuk pemuliaan. Kullu di sini maful mutlak. Ya, yang jadi maful mutlak apa? Kulla. Kulla di sini maful mutlak mansub dengan fathah ihtiram mudhaf yang majrur dengan kasrah. Ataraddadu alaih ba'da taraddudi. Ataraddadu, taraddada itu jika bersambung dengan ala, artinya ragu-ragu. Ya, tapi kalau jaja itu bersambung dengan ilah, artinya sering bolak-balik. atau jadu alaih ba'dat taradudi aku bimbang aku ragu-ragu untuk melakukan hal itu ba'dat taradudi sedikit ragu-ragu nggak banyak-banyak ragu-ragunya ba'da maful mutlak mansub bil fathah Tawadud mudhaf ilah majrur dengan kasrah. Dan kalau jatuh ilah itu artinya bolak balik. Atawajjadu ilaihi Li'ata'allama al-umul uluman syar'iyyata minhu. Aku sering bolak-balik ke rumah beliau, seorang ulama, supaya aku atau ilaihi. Supaya aku bisa belajar banyak ilmu syar'i dari beliau. Kak, ya, atau jadu jatuh ilaihi. Kalimatnya jatuh ilaihi artinya bolak balik. Maka taradada ila artinya bolak balik. Taradada ala artinya was-was cemas e, e, bingung dan semisalnya. Kemudian yang ke, kedua bisa kita ganti dengan muradif lil masdar. Sinonim masdar. tuhu habzan. Ya, bukan dapat tuhu daf'an, namun dapat tuhu habzan. Habzan itu sinonim untuk daf'an. Atau kita datangkan uh, sifat masdar tanpa menyebutkan masdarnya. Tata tawal hayatu sari'an kehidupan dunia itu berkembang demikian cepat. Maknanya hayat hayatu tatawuran sari'an. Maka maful mutlak itu tatawuran itu dibuang digantikan dengan sifatnya naatnya yaitu sari'an. Maka sari'an kita i'rab sebagai naik pengganti maful mutlak mansub dengan fathah. Contoh yang lain adalah amalu solihah. Amalu solihan itu maknanya adalah amalu amalan solihan dengan membuang masdar dan menggantikan naat di masdar e, sebagai maf'ul mutlak. Atau kita datangkan isim isyarah sebelum masdar akramtuhu dalikal ikroma aku memuliakannya dengan pemuliaan seperti itu dalika isim isara mabni mahalnya nasab makul mutlak ikram badal untuk isim isara mansub dengan fathah atau kita datangkan satu kata yang menunjukkan ala adadil masdar bilangan masdar qabaltuhu aiddata maratin Kobal tuhu, aku berjumpa dengannya beberapa kali. Kobala itu maknanya berjumpa dalam pengertian eh, tatap muka kalau bahasa kita. Bertatap muka dengannya, berjumpa dengannya. Eh, bukan hanya berjumpa dalam eh, dalam artian lihat dia, namun ya ada ya bertatap muka Tapi dari sekedar bertemu oleh karena itu maka ujian wawancara disebut mukobala, Nah, ujian wawancara itu disebut mukobala, Artinya ujian dengan tatap muka. Ujian dengan tatap muka antara orang yang diuji dan uh, orang yang diuji dengan pengujinya. Ijazah naib untuk maful mutlak mansub dengan fathah. Dan terkadang fi'il maf'ul mutlak itu dibuang. Tadi di definisi maf'ul mutlak disebutkan bahasanya fi'ilnya sebenarnya harus disebutkan. Yuzkaru ma'ahu disebutkan masdar ma'ahu bersama fi'il litauqidihi untuk taukid bagi fi'il. Asalnya fi'il harus ada. Terkadang kadang fi'ilnya dibuang Contohnya kita berterima kasih dengan mengucapkan sukron. Aslinya adalah askuka sukron. Dan jawaban sukron itu apa? Afwan. Ya, jawaban sukron itu afwan. Bukan sawak-sawak. Nah. <laughs> ya, kalau sebagian orang, nah, ya, kayaknya bahasa Arab tapi bahasa Indonesia. Sukon, sawa-sawa. Ya. ya, itu kayaknya bahasa Arab namun sebenarnya bahasa Indonesia cuma pakai mufrodat Arab. Ya. Pakai mufrodat Arab, bahasanya bahasa bahasa Indonesia. Orang Arab jawab uh, eh, sukon tidak sawa-sawa. Itu kayak jalan-jalan pakai torik-torik. Nah. Jawaban sukron adalah afwan. Piaman, ya, ada seorang guru ya, nyuruh murid muridnya untuk berdiri dengan mengatakan kiaman. Maknanya bumbu kiaman. Tahiyatan tayyibatan wa ba'du. Ada orang ceramah. Mukadimannya tahiyatan tayyibatan wa ba'du. Artinya uhayikum tahiyatan tayyibatan. Aku Eh, mengucapkan penghormatan untuk kalian dengan penghormatan yang baik. Anta ibni hakon, hakon itu adalah juga maful mutlak dengan membuang fiilnya. Maful mutlak, hakon maful mutlak dan fiilnya dibuang, takdirnya ahukuhu hakon. Aku katakan sebenarnya. Hada rojulun karimun jiddan ini adalah seorang yang mulia, yang jidan benar-benar mulia. Jidan maful mutlak dengan membuang fiil, fiilnya, maknanya, ya jiddu jiddan. Hadawal hafla jami'ul amilina menghadiri perayaan tersebut semua buruk wa dan juga al mudirul amu juga presiden direktur juga hadir. Aidan dalam maf'ul mutlak untuk fi'il yang dibuang takdirnya ada aidan. Ini penulis buku ini sangat suka memberikan contoh kalimat berkaitan dengan publik dan perindustrian. <laughs> Nah, coba aja kalau dihitung udah berapa ya? Contoh kalimatnya itu urusannya pabrik sama perindustrian. Eh, Yuka bau eh, najihuna wa khususan al mutafawitin Orang-orang yang lulus atau siswa-siswa yang lulus diberi hadiah terutama al-mutafawitin yang berprestasi yang nilainya bagus khususan maful mutlak untuk fi'il yang dibuang takdirnya ahusu. mutafawitin maf'ul bih mansub dengan ya karena dia jamak mudakar salim. Yang terakhir, subhanallah. Subhana adalah maf'ul mutlak dan fi'ilnya dibuang maknanya usabbihu subhanallah Dan tasbih maknanya juga tanjih mensucikan watabriatu dan membebaskan, mensucikan dan membebaskan dari segala keburukan. Sehingga makna subhanallah adalah aku bebaskan Allah e, dari berbagai keburukan, berbagai sifat-sifat yang jelek, baroatan dengan benar-benar aku bebaskan dan aku bersihkan. Ya demikian yang kita e, kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Ada waktu 5 menit kalau ada pertanyaan seputar materi. Tadi pagi ada yang tanya, namun ya tidak seputar materi sebenarnya. Uh, cara mempraktekkan ilmu nahu yang paling efektif karena ketika kita membaca kitab untuk buka kamu sangat makan waktu dan membosankan. Nah itulah beratnya belajar sendiri. Nah, itulah beratnya belajar sendiri. Enak ya belajar sama guru. Nah, nggak tahu terjemahnya tinggal tanya. Nggak tahu ikhlasnya tinggal tanya. Nah, kok bisa dibaca begitu begini? Uh, maka kalau supaya ilmu nahu itu jadi ilmu nahu itu uh, ilmu itu uh, akan bisa berfungsi dengan baik kalau dalam bahasa Arab disebut menjadi malakah. Menjadi malakah. Kalau e, nahu itu, kaidah-kaidah nahu itu jadi malakah, namanya e, malakah, maka e, otomatis ketika dia misalnya baca kita baca buku, otomatis oh ini tamjiz ini ini, nggak perlu kemudian buka ngecek mulakhos dulu ini e, kayak kayaknya apa, namun dah otomatis dia eh, dia baru baca itu sekali, begitu buka dia langsung ini baca dah ini dah langsung Makul b, ini ah, ini fa'il, ini fi'il, ah, ini fi'il, bacanya ini fi'il maaf bukan dibaca masdar, dibaca fa'ala bukan fi'lun atau dibaca fi'lun bukan dibaca fa'ala. misalnya. Maka orang oh, itu akan begitu buka buku misalnya dia akan bisa langsung baca padahal itu marah al-ula. Ah, marah pertama kali dia buka buku itu, dia baca langsung dia bisa menentukan oh ini fa'il, ini maf'ul bih gitu, dan seterusnya. Ketika ilmu nahu itu jadi malakah. Namanya malakah. Dalam bahasa Arab disebut malakah. Enggak tahu bahasa Indonesia apa ya. Apa ya? Seperti seperti orang belajar uh, apa eh, rumus-rumus uh, matematika. Kalau orang yang uh, rumus matematika itu belum jadi malakah, maka ketika dapat soal dia bingung ini apa ya uh, rumus apa yang cocok uh, <laughs> ini yang pas gimana cara ngerjakannya dia mikir dan orang ya uh, rumus matematika rumus fisika atau rumus kimia itu telah jadi uh, malakah namanya dalam bahasa Arab uh, maka begitu dia baca soal baru kalimat pertama baru baris pertama oh ini pakai rumus yang itu otomatis langsung nyantol. Itu rumusnya yang itu, bukan yang ini, bukan yang itu, bukan yang itu, nggak cocok semua ini semua. Ini semua rumus ini nggak cocok untuk soal ini, cocoknya soal eh, pakai rumus itu. Nah, ini namanya ilmu itu telah jadi malakah. Ilmu alat rumus itu rumus kaidah itu alat. Ya. Ya. Nah, dan ini akan berfungsi dan berjalan dengan baik ketika jadi malakah. Ilmu usul itu juga Eh, kalau belum jadi malaikat orang bingung ada pertanyaan masalah gini ini masuknya kaidah yang mana uh, orang bingung uh, demikian juga kaidah fikih orang bingung ini pertanyaan ada kasus ini masuk ke kaidah mana kaidah ini apa kaidah itu atau kaidah itu banyak sekali pilihannya bingung dia nah, kalau jadi malaikat maka begitu uh, tahu begitu dengar pertanyaan begitu ada permasalahan, ini kaidahnya itu bukan yang ini, bukan yang itu. Namanya jadi malaka. Uh, maka supaya orang itu uh, eh, nahunya ilmu nahunya bermanfaat, maka dia perlu mengupayakan untuk nahunya itu menjadi malakah pada dirinya. Ada terjemah yang cocok untuk malakah. Apa bahasa Indonesia ini? Hah? Hah? Namanya malakatun. Jadi malakah. Ngontok ya. Maka ilmu itu ada yang cuma jadi alat dan ada yang jadi malaka. Ya, ilmu yang sudah benar-benar tertanam, nah itu jadi malakah. Nah, ya, gimana supaya kayak kaidah danau itu jadi malaka? Ya. Maka ya tadi dengan perbuatan yang cukup membosankan tadi yang disampaikan oleh ya. maka caranya e, cara untuk jadi malakah ya banyak e, beberapa ada beberapa cara pertama dengan belajar sendiri coba menerapkan buka kamus dan seterusnya dipikir nah, ini e, cocoknya dibaca sebagai fi'il atau dibaca sebagai masdar karena bentuknya sama nah, nah ini diantara cara yang lain itu dengan eh, dengan eh, ada misalnya praktek baca kita eh, ada yang bimbing eh, dan terjadinya acara khusus eh, cuma mempelajari ini kedudukannya apa, kedudukannya apa, ini, eh, sangat bantu atau eh, praktek baca kitab sungguhan eh, baca kitab di depan seorang ustadz, depan seorang ini disimak. Nah, eh, maka nanti sambil kadang diingatkan ini jadi maf'ul bi ini jadi fa'il, seterusnya, maka lama-lama, lama-lama seiring berjalannya waktu, maka alat tadi, teori tadi jadi malaka. Tidak lagi sudah sudah tidak lagi jadi uh, eh, teori. Kalau cuma jadi teori, maka orang baru tahu setelah ngambil buku. Dan nah, kalau jadi malaka, orang nggak perlu buka buku, dia tahu. Ini harusnya apa, ini harusnya apa. Nah, namanya jadi malaka. Demikian.